Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mulai membahas tentang ayat-ayat goribah yang ada di halaman ke-84 dari metode Asy-Syafi'i. Ayat-ayat Quribah adalah bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan bacaan ini mengacu pada riwayat Hafiz dari Asim dari jalur Syatibiyah. Di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka dalam kesempatan ini akan Anda jelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya. Yang pertama adalah tulisan yang berhuruf sad dibaca dengan sin. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Lafaz wa yabsuta dengan sad dibaca dengan sin wa yabsuta wa yabsu wa yabsu su dengan sin wa yabsuta. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-A'raf ayat ke-69 bastoh bastoh dibaca dengan bastoh bastoh dibaca dengan sin Adapun di dalam surat At-Tur ayat yang ke-37 lafaz al musayyitirun boleh dibaca dengan dua cara boleh dibaca dengan al-musayyitirun atau dengan al-musayyitirun. Sekali lagi boleh dibaca dengan sin al-musayyitirun. Boleh juga dibaca dengan sad sesuai dengan tulisan al-musayyitirun. Tetapi bacaan sad lebih didahulukan dalam riwayat Hafiz. Berikutnya adalah lafaz al-musabi surat Al-Ghasyiyah ayat 22 dibaca dengan sod saja. Bi musaytid bi musa bi musaytid. Berikutnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketika kita membaca ayat ke-41 di surat Hud adalah lafaz majroha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Di situ ada lafaz majroha tidak dibaca dengan majroha tapi dibaca dengan imalah. Imalah artinya fathah yang dimiringkan ke kasroh dan alif yang dimiringkan ke ya. Ya, dan ro'nya kita baca dengan tarkik. Bismillahimajriha bukan Bismillahimajruha itu salah tapi majriha majriha berikutnya yang ketiga dan yang terakhir pada kesempatan ini adalah irkam ma'ana yang ada di surat Hud ayat 42 tulisannya adalah irkab ma'ana irkab ma'ana tetapi cara membacanya huruf ba diidghamkan atau dimasukkan ke huruf mim dan dibaca dengan gunnah saya kasih contoh irkam ma'ana Irkam ma'ana يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين jadi tidak dibaca irkab ma'ana tapi dibaca irkam ma'ana mudah-mudahan bisa menjadi perhatian agar tidak salah ketika membaca ayat-ayat tersebut dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.